Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih seputar pembahasan at-ta'dil yaitu mengenai rekomendasi yang di nah, berikan oleh seorang perawi atau seorang muhaddis kepada perawi yang lainnya mengenai keberadaannya. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Ta'arudu al-jarhi wa ta'dil. Sekarang pembahasan mengenai kalau terjadi ta'arud, kontradiksi, bertabrakan antara jarh wa ta'dil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan al-mujarrih, nah menjarah perawi al-mu'addil menta'dil. Maksudnya satu orang perawi ternyata ada dua qaul. Paham ya? Misalkan si perawi itu bisa dikatakan si A lah. Misalkan si A dikatakan si A itu dhaif oleh seorang na'am barakallahu fikum mujarrih. Ternyata ada muadil juga. Ada orang yang adil. Perawi tersebut thiqah. Nah, orang kan bimbang ini yang benar thiqah atau da'if? Kontradiksi. Paham ya? Eh, apa tadi? Asif? Eh, apa namanya ini? Berarti terjadi apa? Ta'arud yaitu bimbang. Apa berarti? Kontradiksi. Paham ya? Kontradiksi, pertabrakan. Oh, membuat orang ini bertanya-tanya itu sebenarnya bagaimana ini? Perawi ini bagaimana? Dia sikoh atau dhaif? Nah, itu loh. Nah, kita lihat. Ta'rifuhu ahwaluhu, definisinya dan juga keadaannya bagaimana. Ta'arudul jarh wa ta'dil. Nah, bertabrakannya antara jarh dan ta'dil. An yadhkura rawi bima yujibu radda riwayatihi. Seorang perawi nah menyebutkan dengan suatu perkara atau jarah yang mewajibkan untuk menolak riwayatnya. Jadi sudah disebutkan ya ya. Nah, Wa bima yujibu qabulaha dan juga seorang perawi yang lain menyebutkan apa? bahwasannya nah barakallahu fikum dengan sebutan atau dengan takdil yang mengharuskan untuk diterima riwayatnya. Berarti kan dua berarti. Misal contohnya an yaqula ba'dul ulama fi contohnya ada sebagian ulama yang mengatakan innahu thiqah bahwasanya dia adalah thiqah. Wa yaqulu ba'dun dan sebagian yang lainnya mengatakan innahu dhaif. Nah ini. Berarti satu perawi atau satu orang perawi hadis ternyata ada dua kaul. Ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan dhaif. Nah, kita lihat. Walit ta'arudi ahwalu ahwanam ahwalun arba'un. Gitu ya. Dan untuk mengenai ta'arud kontradiksi seperti ini ada empat keadaan. Memiliki empat keadaan. Nah, barakallahu fikum, kita lihat apa keadaannya. Al-halul ula, keadaan yang pertama. Hal ini yudzakkar wa yu'annas ya. Lafaz hal ini yudzakkar wa yu'annas, terkadang mudakar kadang muannas. Paham ya? Jadi anda boleh boleh al-halul awal juga boleh, al-halul ula enggak masalah. Mahum? Nah, seperti itu. Al-halul awal, al-halul ula, keadaan yang pertama, an yakuna mubhamain. Nah. Ai ghairu mubayyanin fihima sababul jarhi aw ta'dil. Nah, barakallahu fikum, kita lihat keadaan yang pertama yaitu hendaknya jarah dan ta'dil tersebut dua-duanya mubham. Maksudnya mubham bagaimana? Enggak diketahui, enggak dijelaskan. Nah, pada keduanya sebab jarahnya, sebab ta'dilnya. Jadi tadi kan dikatakan si fulan dhaif. Sebenarnya kenapa enggak disebutkan? Si fulan siqah. Sebabnya kenapa? Enggak disebutkan juga. Jadi masih mubham. Jarahnya mubham, takdilnya juga mubham. Apa maksudnya ya? Mubham itu enggak diketahui sebabnya gitu. Kan sudah kita lewati kemarin, syaratnya harus apa? Diketahui sebab jarahnya bisa diterima atau diketahui sebab takdilnya sehingga bisa diterima. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat. Fa in qulna bi adami qabil jarhi al-mubham Naam ukhidha bita'dil. Apabila kita katakan Nah, tidak bolehnya menerima jarah yang mubham, tidak bolehnya menerima jarah yang mubham. Nah, berarti kita apa? Mengambil takdilnya. Paham ya? Berarti yang diambil takdilnya. Nah, li'annahu la mu'arada lahu fil waqi'. Karena enggak ada pertentangan pada hakikatnya. Karena enggak ada pertentangan, nah barakallahu fikum tidak ada ta'arud pada hakikatnya. Wa in qulna biqabulihi, tapi jika kita mengatakan diterima Nah, diterima dia diterima wahwa rajih dan ini yang rajih hasrat ta'arud. Terjadi ta'arud, terjadi kontradiksi. Nah, barakallahu fiikum. Kenapa diterima? Karena kembali ke hukum asal. Nah, kembali ke hukum asal. Nah, barakallahu fiikum. Nah eh, <clears throat> kalau jarah itu harus mufassar. Paham ya? Kalau jarah apa? aljar jarh mufassar. Jarah kritikan yang dijelaskan yang, yang digamblangkan, dirinci itu baru bisa diterima. Itu hukum asalnya ya. Nah, kalau selama jarh mubham kembali hukum asalnya dia berarti takdirnya diterima. Paham belum? Nah, kata beliau wa as wa war Ini yang kuat. Nah, tapi apa? Hasalat ta'arud. Yang seperti ini pun nanti terjadi apa? Terjadi apa? Terjadi ta'ar kontradiksi. Fayukhadhu bil arjah minhuma. Akhirnya kalau seperti itu, diambillah yang paling rajih di antara keduanya. Karena masih Nah, kalau kita telusuri barakallahu fikum tetap orang masih bimbang gitu loh. Ini sebenarnya bagaimana siqah atau dhaif gitu loh. Masih bimbang kan? Nah, nanti kita ambil yang paling rajih di antara dua itu. Paham ya? Di antara dua itu yang mana yang paling rajih? Kita lihat. Ima fi adalati qailihi. Ya, untuk mengetahui mana yang paling arjah, mana yang paling kuat, ima dengan cara apa? Melihat kepada adalahnya orang yang mengucapkan tadi. Maksudnya yang yang mengucapkan antara mujarrih dan muaddil tadi, paham ya? Dilihat Eh, istilahnya sifat adalahnya dilihat. Au fi ma'rifatihi bihal syakhsi atau dengan cara na'am barakallahu fikum mengetahuinya tentang apa keadaan seseorang, dia tahu tahu keadaannya sehingga nanti kita enggak pengaruh dengan apa dengan takdil yang ada, tidak terpengaruh juga dengan apa? dengan jarah yang ada karena memang sudah tahu keadaannya. Nah, au bi asbabil jarhi wa ta'dil atau dengan cara apa? untuk menguatkan mengetahui sebab-sebab jarah ta'dilnya. Sebabnya kenapa kalau jarah? Sebabnya ini, ini, ini. Sebab yang kira-kira misalkan tidak sampai diambil jarahnya, maka yang dikuatkan takdilnya gitu loh. Seperti itu. Awfika satil adat atau karena banyaknya jumlahnya banyak. Nah, barakallahu fiikum maksudnya contohnya eh, yang mengatakan si fulan sikoh 10 orang. Jumlahnya banyak enggak? Yang mengatakan si fulan dhaif cuma 5 orang. Nah, untuk mengatakan mana yang arjah diambil yang 10 tadi yang banyak tadi. Apa maksudnya ya? Seperti itu maksudnya dilihat banyaknya tadi itu akhirnya apa? dijadikan apa? al-hukm al-aghlab. Jadi hukum itu kembali ke hukum apa? aghlab kebanyakannya. Jadi karena 10 orang tadi yang mentakdil eh, sedangkan yang berjarah cuma 5 orang, yang 10 itu yang diambil. Nah, itu hukum globalnya seperti itu. Al-halus tsaniyah, keadaan yang kedua, an yakuna mufassarain. Nah, Dua-duanya dijelaskan. Maksudnya apa? Jarahnya juga jelas. Namanya dirinci. takdilnya juga jelas dan dirinci. Yang pertama tadi mubham tadi yang pertama kan dua-duanya masih mubham. Jarahnya enggak jelas, enggak dirinci, kemudian juga takdilnya juga mubham enggak dirinci. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau yang kedua ini dua-duanya dirinci sudah. Ai mubayyanan ma sababu al-jarh wa ta'dil. Dijelaskan pada keduanya sebab jarah dan takdilnya. Fayu'khadhu bil jarhi Fayukhadhu bil jarhi. Kalau seperti ini berarti yang diambil apa? Jarahnya karena jarah mufassar. Kaidahnya apa? Al jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil mubham. Itu kaidahnya. Al jarhu al mufassar muqaddamun ala ta'dil al mubham. Jarah kritikan yang dirinci itu lebih didahulukan daripada rekomendasi yang masih mubham belum ada rinciannya. Yang kaidahnya ini al jarhu al mufassar muqaddamun ala ta'dil al mubham. Paham sana ya? Ewa. Nah, karena karena kenapa kok diambil yang jarahnya? Li'anna ma'a qanihi ziyaratu ilmin. Eh? Eh? Li'anna ma'a ziyaratu ilmin. Karena bersama orang yang ucapan itu ada tambahan ilmu. Dia berani menjarah dengan rinci itu karena punya ilmu. Paham ya? Si fulan dhaif. Kenapa? Karena seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rinci semuanya. Nah, dia mengatakan si fulan thiqah kok. Tahu enggak sebabnya? Ya pokoknya sikoh misalkan. Mubham. Amin. ya? jarak mufassal ini diambil. Apa kaidah ini Naam, al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala ta'dil al-mubham. Kita lihat berikutnya. Illa an yaqula sahibu ta'dil kecuali kalau ternyata orang yang merekomendasi al-mu'addil tadi itu, kecuali orang yang menta'dil tadi mengatakan ana a'lam anna sababal ladzi. na'am Eh, jarahahu bihi qadzal. Aku tahu bahwa sebab yang apa yang dia itu jarah dengannya itu sudah hilang. Fayu'khad hina idzin ta'dil. Paham itu ya? Nah, maka pada saat itu pula lah apa? Diambillah ta'dilnya karena sebab jarahnya sudah apa? hilang. Paham belum? Nah, misalkan ada orang semula dia dijarah. Si fulan itu dhaif kenapa? Karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalkan dia karena dia itu nggak menjaga muruahnya, karena dia itu pencuri, perampok misalkan, begal. Ternyata sudah tobat dia. Paham ya? Sebab jarah yang mufasir tadi itu sudah hilang pada dia, tapi dia sudah tobat sekarang sudah baik orangnya. Dan kalau meriwayatkan hadis pun juga nah barakallahu fikum misalnya benar jujur orangnya. Nah, sebab jarahnya sudah hilang belum? Nah, kalau sebab jarah sudah hilang, eh, muadil tadi sudah mengatakan aku tahu kok. Memang tahu dulu memang pernah dijarah, pernah majruh dia, dijarah Cuman sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Hilanglah sebab jarahnya. Kembali ke kembali ke mana? Ke ta'dil. Paham belum? Seperti itu. Kita lihat. Li'anna ma'a qawlihi ziyarata ilmin. Dikarenakan bersama orang yang mengucapkan ada tambahan ilmu. Paham belum? Maksudnya apa maksudnya? Kaidahnya al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil mubham. Kritikan atau jarah yang dirinci itu lebih didahulukan daripada ta'dil rekomendasi yang masih mubham belum diketahui sebabnya. Paham ya? Nah, kenapa? Karena ucapan orang mujarih tadi itu punya tambahan ilmu. Dia tahu. Kecuali kalau yang mentakdil mengatakan aku tahu kok. Nah, aku tahu kalau dia itu majruh, cuman sebab jarahnya kan udah hilang. Sekarang dia sudah nggak lagi seperti dulu. Amin. Ya? Nah, akhirnya apa? Dia punya tambahan ilmu kan? Karena setahu orang yang mujarah tadi, yang menjarah tadi belum tahu kalau ternyata dia sudah hilang sebab jarahnya. Ternyata yang mu'adil mentakdil ini tahu, oh ternyata Memang dulu majeruh dia, cuman sekarang sudah enggak seperti dulu lagi. Sebab jarang dah hilang, maka diterima takdilnya. Mafhum insyaallah, bawahan. Ah, bawahan mafhum? Ayo. Nah, lihat berikutnya. Al-hal salifah, keadaan yang ketiga. An yakuna ta'dil mubhaman wal jarh mufassaran. Nah, hendaknya hal yang ketiga ini ta'dilnya mubham Enggak disebutkan sebab dia mentakdil apa sebabnya enggak diketahui. Wal jarh mufassaron dan jarahnya mufassaron. Jelas ini ya berarti ya. Nah, barakallahu fiik jarahnya dirinci, dijelaskan. Fa yu'khad bil jarh anna ma'aqalihi zata ilmin. Hampir mirip, cuman ini diringkas saja. Nah, maka diambil jarahnya karena jarah mufassar. kaidahnya sudah kita lewati tadi itu. Karena orang yang bicara itu punya tambahan ilmu. Al-halur rabi'ah, keadaan yang keempat, ayyakunal jarh mubhaman. Jarahnya mubham, Nah, si fulan dhaif, kenapa dhaif? Pokoknya dhaif. Pokoknya lemah dia. Nah, sebabnya kenapa? Enggak usah tanya sebabnya, pokoknya. Nah, yang pokoknya dia lemah. Nah, gitu. Dia enggak bisa merinci, enggak bisa menyebutkan sebab dia menjarah. Wa ta'dil mufassaran. Nah, ta'dil mufassaran dia. Paham ya? Yang memberikan rekomendasi dia merinci. Dia sikoh. Kenapa? Karena dia tidak meriwayatkan kecuali dari orang yang sikoh, kemudian periwayatannya sikoh dan juga banyak yang mentakdir dia misalkan. Fayukhad bita'dil li rujhanih. Makanya di sini diambil ta'dilnya, diambil rekomendasinya karena kuatnya tadi itu. Wa ilahuna intaha muqarraru as-sana al-ula as-sanawiyah fil ma'ahid al-ilmiyah fil mustalah ala yadi mu'allifihi Muhammad bin Saleh al Walhamdulillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat wa tatibul awqat wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin. Kata beliau, sampai pembahasan ini, nah selesailah program program atau program atau program program. Eh? Program. Program. Program. Dua-duanya ada R-nya. Ya? Iya. Program. Program. Eh, mana? Sampai di sini selesailah program yang telah ditetapkan pada tahun pertama Nah, barakallahu fikum untuk sekolahan setingkat sanawiyah di ma'had-ma'had ilmiah berkaitan masalah mustalah hadis. Ternyata kitab ini dibahas apa? Di semacam madrasah ya, semacam sekolahan, tapi ternyata kita walaupun enggak sekolah bisa membahasnya alhamdulillah. Paham ya? Insyaallah nanti kita masuki pembagian yang kedua, kita mustalah juga sambungannya cuman nah pembahasan yang mungkin bisa dikatakan lebih meluas sedikit atau ada pembahasan yang faedah-faedah yang baru